بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله بابا إبو جماعة رحماني ورحمكم الله kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan dalam rangka untuk lebih mempersiapkan bekal kita yang terbaik untuk menghadap Allah Ta'ala mengoreksi apa yang kurang dan menambah apa yang belum kita lakukan dengan cara kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan mempelajari agama Allah bahwa sekalian kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan kita dalam rangka untuk takarrub menghadap Allah Ta'ala lebih-lebih di zaman fitnah yang akan merusak agama kita maka kebutuhan kita kepada ilmu semakin darurat karena guncangan-guncangan di zaman fitnah lebih dahsyat sehingga orang-orang yang mereka tidak memiliki keteguhan dalam beragama dia akan hancur dan dihancurkan dengan guncangan-guncangan fitnah-fitnah yang ada. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Asmail Husna dan kita masuk pada pembahasan al hafil Nama Allah di antaranya ada al hafil atau al hafil Keduanya ini nama yang memiliki makna yang sama al hafil dan al hafil Udah. Al-Muaimin, Al-Wasi jadi satu. al hafil dalam beberapa ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku terhadap segala sesuatu hafizun zat yang maha menjaga. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Rabbmu terhadap segala sesuatu zat yang maha menjaga walladzina takhadu min dunihi awliya'a dan orang-orang yang mereka mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan Allahu hafizun alaihim padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka semuanya Allah yang menjaga mereka semuanya tapi mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan wa ma anta alaihim biwakil dan engkau ya Rasulullah SAW tidak menjadi penjaga bagi mereka fallahu khairun hafidha Allah sebaik-baik sang penjaga Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Sekalian itu contoh-contoh beberapa ayat yang memuat nama Allah Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Wa hadanil ismani al-azimani Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini dalani ala anna Allah Subhanahu mausufun bil hifzi. Keduanya menunjukkan bahwa Allah SWT disifati dengan Al-Hifd Yaitu Zat yang maha menjaga Dan sifat ini mencakup dua perkara. al awal yang pertama apa yang terkandung dalam nama Allah Al-Hafiz yang sifat Allah adalah penjaga Allah sang penjaga. Yang pertama al hifdu bi ilmi jami'il ma'lumat fala yaghibu anhu minha wa fi muqabil dhalika an-nisyan wa qad nazzahu Allahu anhu likamali ilmi wa yang pertama makna Allah al-hafiyub cakupannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh para makhluk dengan ilmu Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah dan lawan daripada liputan ilmu Allah penjagaan dengan ilmu Allah ini adalah Allah tersucikan dari nisyan lupa tidak ada yang dilupakan oleh Allah SWT sama sekali dari semua apa yang ada pada para makhluk. Termasuk diantaranya ketika Allah menurunkan kitab, kemudian ada yang tidak diterangkan oleh Allah Ta'ala, bukan berarti Allah lupa wa makana rabbuka nasiyan Allah nggak lupa sama sekali sehingga merupakan bagian keluasan yang justru Allah berikan kepada para hambanya qala ilmuha inda rabbi fi kitab maka berkata ilmu Allah ilmu tentang as-sa'ah di sisi Rabbku fi kitabin dan itu semuanya tercatat di dalam kitab catatan Allah taala la yadhillu rabbi wa la yansa Rabbku tidak sesat tidak salah dan tidak lupa ahsa'ullahu wa nasuh Allah akan merekap semua amal-amal manusia sedangkan manusia sudah melupakannya Terus kalian berapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang sudah lewat yang kita lupakan dari sekian banyak keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan boleh jadi telah kita lupakan tapi Allah tidak pernah lupa dan akan direkap semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekalian, Hendaknya kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala Agar apa yang pernah kita lakukan di masa lalu dari kesalahan-kesalahan itu Dihapus oleh Allah Ta'ala Atau ditutup oleh Allah Ta'ala Sehingga menjadi perbuatan yang dihapuskan keburukannya yang kelak dari kiamat semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian betapa sangat bahagianya di hari yang kemudian dia direkapkan semua perbuatan dia yang buruk tahu-tahu kemudian Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan yang telah yang telah Allah yang telah kita lakukan Fawwa tabaraka wa ta'ala yahfadhu 'alal khalqi Allah Subhanahu wa taala menjaga semua amal-amal para hamba. Wa yusi 'alaihim aqwalahum. Allah akan merekap semua perkataan-perkataan hamba. Imam Ahmad waktu beliau sakit beliau kalau dalam bahasa kita kayak gereng-gereng gereng-gereng apa nih pokoknya ya gereng-gereng kata temannya perkataanmu dicatat oleh Allah Ta'ala semenjak itu beliau tidak lagi gereng atau kayak semisal ngeluh tentang penyakitnya SMS, WA, yang kita tulis itu semuanya dicatat dan itu ucapan kita. Coba bos kalian semua WA yang pernah kita tulis itu dibaca ulang. Kira-kira yang masih tersimpan itu dibaca ulang. Kira-kira pantas nggak kira-kira nanti kalau seandainya itu dibeberkan lagi kepada kita, apalagi diketahui orang banyak apalagi Allah tunjukkan kepada ya ini seluruh para makhluk sehingga hendaknya orang hati-hati dalam menuliskan ungkapan-ungkapan kalimat walaupun dia sangka orang lain tidak mengetahui tapi itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu niyatihim Allah juga mengetahui niat-niat mereka maka seorang mukhlis, seorang yang mereka bertauhid, yang semakin mengikhlaskan amal dia semata karena Allah Ta'ala, dia akan sangat perhatian sekali dengan kondisi hati dia. Karena apa yang tersirat dalam hatinya, apa yang terungkap dalam hatinya, walaupun manusia tidak mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala mencatat dan Allah mengetahui. Wa ma taqun suduruhum apa yang tersimpan dalam dada-dada mereka itu semuanya diketahui Allah taala. Sehingga Allah telah ingatkan pada kita akan datang hari yauma tublas sarair semua rahasia yang tersimpan di dalam dada akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan apa yang bisa dia sembunyikan waktu di dunia kepada manusia akan dibongkar semuanya oleh Allah Ta'ala ya ini apa yang ada dalam dada manusia maka seorang muslim benar-benar berusaha untuk bagaimana selalu mempoles memperbaiki hati dia karena semuanya akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala la, la taghibu anhu ghaibatun tidak ada yang gaib bagi Allah semua yang gaib bagi kita tidak ada yang gaib bagi Allah taala bagi Allah semuanya syahadah yang kita nampakkan yang kita sembunyikan bagi Allah semuanya nyata semuanya sangat jelas bagi Allah taala wala takhfa alaihi khafiyatun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa yang bagi kita tersembunyi Semuanya nampak jelas. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz dan semuanya itu tercatat di lahil mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Kata Allah, segala sesuatu yang mereka lakukan fi fisubur itu dicatat di dalam kitab catatan amal wa kullu saghirin wa kabirin mustatar semua amal dia yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat. Sehingga sekalian Allah Subhanahu wa ingatkan dalam surat Al-Kahfi hari-hari orang-orang yang mereka mujrim musfikina benar-benar ketakutan apa yang mereka dapatkan dalam kitab catatan amal mereka mereka dalam keadaan mengungkapkan keheranannya ya laitana aduhai celakanya kami kitab apa ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tidak ada yang kecilnya apalagi yang besarnya kecuali semuanya terekap dalam kitab catatan amal tersebut sekalian kalau sekarang ada perekam yang kalau perekamnya bagus bisa merekam semua jejak kita apa lebih apa sulitnya bagi Allah SWT untuk yaitu merekam semua jejak amal perbuatan kita sehingga tidaklah ah, tidak kecil apalagi yang besar semuanya akan terungkap dan akan direkap oleh Allah Ta'ala tercatat dalam kitab catatan amal manusia wa wakala subhanahu wa ta'ala malaikata kiraman katibin yahfaduna alal ibadi a'malahum Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada para malaikat yang mulia untuk mencatat dan menjaga semua amal-amal para hamba sehingga tidak ada yang terlewat dari amal para hamba kecuali dicatat oleh para malaikat yang Allah tugasnya mencatat amal-amal manusia in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidhun setiap jiwa Allah sertakan kepadanya penjaga yang mencatat semua amal manusia wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Sesungguhnya bagi kalian ada penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat yang mereka mencatat semua amal-amal mereka. Para malaikat tahu apa yang kalian lakukan. Sehingga seorang muslim benar-benar dia akan sangat berhati-hati dalam setiap ucapan, tindakan karena itu semuanya akan dicatat oleh malaikat termasuk niatan-niatan kerentak-kerentak yang ada di dalam hati manusia dia akan benar-benar tata sebaik-baiknya jangan sampai ada suatu keburukan yang tercatat oleh malaikat wahadal makna min hifdihi subhanahu yaqtadi ihatatu ilmih bi ahwalil ibad kulliha ظاهرها وباطنها سرها وإلنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي, وفي الصحوب التي في أيدي الملائكة وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والإقاب ثم مجازتهم عليها بفضل وعدله Makna dari nama Allah Al-Hafid yang pertama ini, sekalian, yaitu Allah menjaga semua amal-amal para hamba. Allah mengetahui semua amal para makhluk dalam liputan ilmu Allah Ta'ala. Makna ini adalah penjagaan Allah yang melazimkan peliputan ilmu Allah terhadap semua keadaan para hamba ilmu Allah meliputi semua keadaan para hamba zahirnya maupun batinnya yang rahasianya maupun yang terang-terangannya yang tercatat dalam laufil mahfud atau yang di catatan para malaikat pengetahuan Allah tentang semua takdir-takdir Allah Ta'ala segala yang dengan kesempurnaannya kemudian yang kurang-kurangnya kemudian Allah yaitu menentukan balasan-balasannya dan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang mereka berbuat semuanya akan kemudian akan Allah balas dengan keutamaan dan keadilan Allah taala amal manusia yang dilakukan seorang mukmin kebaikan-kebaikannya akan dibalas dengan keutamaan Allah dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga sebagaimana Allah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lipat ganda amal manusia asyrah ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin kathirah kebaikan para hamba akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Adapun keburukannya Allah tidak membalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sehingga sungguhnya ini kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang mereka kemudian sampai timbangan amalnya itu jeleknya masih lebih berat dari baiknya sesungguhnya sangat ketertal sangat keterlaluan karena kebaikan-kebaikan hamba dilipat gandakan oleh Allah taala pembalasannya adapun keburukannya tidak Allah balas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan Allah melipat gandakan perbuatan baik dengan keutamaan Allah di dan Allah menimpakan siksa azab pada manusia dengan keadilannya sehingga perbuatan Allah bainal adl wal adl bainal afadl wal adl antara keutamaan dan keadilan Allah taala yang baik Allah lipat gandakan yang buruk Allah balas sesuai dengan perbuatan dia kemudian wasani yang kedua mana yang pertama al hafidh yaitu peliputan ilmu Allah terhadap semua amal-amal para hamba sehingga tidak ada yang bisa lepas amal para hamba dari liputan Allah Ta'ala ini yang tentu juga memunculkan sikap muraqabah seorang hamba hendaknya dia betul-betul merasa khawatir tentang amal-amal dia karena semua amal dia terekap semuanya oleh Allah Ta'ala Yang kecilnya apalagi yang besarnya Yang kedua Allah Ta'ala Al-Hafidhu lil makhluqat Min sama'in wa ardin wa ma fihima Litabqa muddata baqaiha Fala tasula Fala tasulu Wala wala tamidu wala yasqut syai'un ala syai'. Yang kedua, dari makna Allah Al-Hafid yakni Allah Subhanahu wa taala menjaga keberlangsungan para makhluk untuk senantiasa eksis sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala yang menjaga matahari, Allah yang menjaga langit dengan semua benda-benda langit yang terus berjalan sebagaimana ya ini aturan Allah yang Allah kendaki. Matahari beredar di garis edarnya yang tidak pernah meleset dari garis edarnya yang kata pakar kata para pakar seandainya matahari itu dia bergeser berapa derajat saja maka hancur dunia dan seisinya siapa yang menjaga matahari sehingga terus beredar di garis edarnya dan tidak pernah dia melesat dari garis edarnya tentu semuanya dengan penjagaan Allah Ta'ala demikian juga Allah yang menjaga langit falatasul sehingga tidak runtuh sehingga langit tidak runtuh, ambruk, ngebrui yang di bumi semuanya dengan penjagaan Allah Taala sehingga walayasko syai'un ala syai' tidak jatuh menimpa satu dengan yang lainnya ini semuanya terjaga dengan penjagaan Allah Taala skiluhu, walayu syai'un min dalik dan Allah ketika menjaga langit dan bumi yang langit dikatakan bintangnya itu miliaran benda-benda langit bintang-bintangnya miliaran gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya yaitu bintang-bintangnya miliaran yang mereka semuanya berjalan sebagaimana jadi uh, hari-hariannya Allah tidak pernah keberatan dan tidak pernah lemah dalam menjaga itu semuanya lain dengan kita menjaga barang yang menjadi milik kita benar-benar kita dibuat capek lelah itu belum seberapa sehingga kita punya perwakilan-perwakilan banyak kita menugaskan orang yang banyak Allah tidak pernah ada rasa capek dan tidak ada rasa beratnya dalam menjaga apa yang Allah ciptakan yang kemudian mereka berjalan sebagaimana yang kita saksikan dari kehidupan ini. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak pernah merasa berat, tidak pernah dilanda capek, lelah, lemah dalam menjaga langit dan bumi. Semuanya dijaga Allah dan tanpa ada kelelahan sama sekali. Ini merupakan bagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. yahfadu subhanahu samaa an taqa'a al ardi Allah yang menjaga langit untuk tidak ngebrui bumi, tidak jatuh, tidak runtuh menimpa bumi. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'tni. Allah yang menjaga langit untuk tidak runtuh sehingga menimpa bumi. Itu semuanya tidak lain dengan penjagaan Allah taala atau dengan izin Allah taala. Wajalna sama'a saqfan mafudha. Allah menjadikan langit sebagai atap yang betul-betul terjaga. Wahum an ayatina mu'ridun. Wahum an ayatiha mu'ridun. Dan mereka orang kafir itu betul-betul berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Bagaimana mereka mestinya paling tahu tentang rapinya alam semesta. Orang yang belajar ya ini ilmu alam apa yang ada di kaun apa yang di alam ini yang mereka sangat detail pengetahuannya tentang alam semesta mestinya orang yang pertama kali mengimani Allah Subhanahu wa taala karena bagaimana indahnya, rapinya, teraturnya, luar biasanya dan tentu itu bukan kebetulan. Tapi namanya kekafiran Allah katakan walau yarokulla ayatin seandainya mereka semua melihat semua ayat-ayat Allah sehingga ngegeleh tidak ada yang bisa mereka dustakan semua ayat Allah mereka tetap dalam keadaan layu minun mereka tidak beriman pula kekafiran mereka menutup dada-dada mereka Walaupun ayat Allah telah sangat gamblang tersaksikan tapi tidak mengantarkan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah yang telah menahan langit dan bumi sehingga keduanya tidak uh, tidak hancur, ini tidak runtuh. terjaga sampai nanti waktu yang Allah tentukan baru hancur total semuanya setelah Allah kendaki dan itulah hari kiamat hari yang Allah gambarkan dalam surat kata Nabi man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal ain falyaqra' surat al iya, surat al insyaqa al infitar al insyaqaq dan at takwir barang siapa yang dia ingin melihat hari kiamat seakan-akan di depan mata silahkan baca surat at takwir surat al infitar surat al insyaqaq yang surat ini di awalnya menggambarkan bagaimana kehancuran alam semesta Bagaimana runtuhnya bintang-bintang Bagaimana runtuhnya langit Bagaimana matahari digulung oleh Allah Ta'ala Bagaimana lautan meluap Bagaimana bumi bergoncang segoncang-goncangnya Bagaimana manusia dalam keadaan mereka Yang ini penuh ketakutan Yang ini merasakan dahsyatnya goncangan Ini semuanya merupakan bagian Penjelasan para siapa dia ingin melihat hari kiamat seakan-akan di depan mata, silakan baca tiga ayat tersebut yang menggambarkan kehancuran alam semesta. Wa taqaffala subhanahu bihifdhi kitabul aziz. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jaminan terjaganya kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Inna nahlu nazzalna dhikra Wa inna lawla hafidhun Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan adhikar Al-Quran Dan kami Allah yang betul-betul menjaga Al-Quran Penjagaan Allah terhadap Al-Quran sekalian Adalah hib ini maknan waladhan Laddan wa maknan Penjagaan Allah kepada Al-Quran Secara lafad dan secara makna secara lafat dan secara makna. Lafatnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran yang sudah 1400an tahun yang lalu masih orisinil lafat-lafat Al-Quran dan diantara bentuk penjagaan Allah tentang lafat Al-Quran jutaan manusia yang hafal Quran termasuk kiraatus sab'ah yaitu bacaan yang tujuh yang bermacam-macam model bacaan maka ribuan ratusan ribu manusia yang mereka hafal Quran dan Allah jadikan sebagai penjaga Al-Quran tidak ada kitab semisal Quran yang dijaga oleh manusia yang manusia menghafalkannya semisal manusia menghafalkan Al-Quranul Al Kirim ini merupakan bagian penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada Al-Quran yang salah lafaz, yang salah cetak, kecuali pasti dengan sangat segera kewenangan. Ini termasuk bagian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berusaha untuk memalsukan Quran, menambahkan lafaz atau menguranginya pasti akan ketahuan. Mas sekalian, ini termasuk bagian penjagaan Allah terhadap al Quran Karim secara lafaz. Secara makna maka Allah juga munculkan para ulama yang benar-benar menjaga hadis Rasulullah sallam yang hadis-hadis Nabi termasuk diantara penjagaan terhadap Al-Quran Al-Gerim makna-makna Al-Quran yang para ulama ini kata para kata Allah kata Nabi yamilu hadal ilma min kulli halafin udulu yanfuna tahrifal ghalin wantihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ilmu yang diwariskan oleh Nabi ini ilmu agama ini, ilmu risalah ini Nabinya telah wafat karena Nabi adalah manusia dan tugasnya menyampaikan risalah Nabinya wafat tapi risalah akan kekal dengan penjagaan Allah Ta'ala di antaranya dengan keberadaan para ulama kata Nabi yang akan memanggul ilmu ini yang akan menjaga ilmu ini di setiap generasinya ulama-ulama yang adil ulama-ulama yang benar-benar dengan keadilannya kebaikannya mengemban ilmu ini yanfuna tahrifal ghalin yang menyingkirkan menolak segala bentuk sikap hulunya orang yang hulu membongkar kebatilannya alul batil meluruskan ketawat, meluruskan kebodohannya takwilnya orang bodoh sumber kerusakan agama itu datang diantaranya dari ahlul gulu orang-orang yang gulu ahlul batil orang-orang mereka ingin memasukkan kebatilan dalam agama ini dan orang-orang bodoh yang mereka ingin menyimpangkan agama dengan kebodohannya para ulama yang membereskan tugas yakni keberadaan orang yang hulu dalam beragama yang berlebih-lebihan dalam beragama sehingga tidak ada kesesatan kecuali pasti ada ulama yang membantahnya tidak ada kesesatan karena sikap ekstrim karena kebatilan yang disusupkan atau karena kebodohan di dalam mentakwilkan kecuali ada ulama yang Allah jadikan meluruskan segala kekeliruan itu. Ini termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Nabi kita tegaskan di tengah firaqud dalah di tengah banyaknya firqah-firqah yang sesat yang benar-benar semakin jauh dari ajaran Allah Allah mengadakan adanya sekelompok yaitu para ulama yang terus mereka zahir alal haq yang senantiasa nampak di atas al-haq yang senantiasa membela kebenaran la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum tidak membuat tidak mempengaruhi mereka tidak membahayakan mereka adanya orang-orang yang menentang dan menyelisihinya. Ahlul hak seperti ini akan ada terus sepanjang zaman. Pas kalian, maka hendaknya kita benar-benar senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa bersama dengan para ulama yang menegakkan al-haq dan senantiasa tidak terpengaruh dengan kebatilan sehingga diingatkan oleh para ulama kita juga jangan sampai ramenya ahlul batil ramenya banyaknya ahlul batil membuat anda terpengaruh dengan kebatilan mereka sehingga sedikitnya orang yang mereka betul-betul perhatian dengan agama dan memperhatikan betul-betul ajaran Nabi terasingnya mereka, anehnya mereka, jangan membuat Anda terpengaruh dengan sedikitnya Anda atau banyaknya para pejalan kebatilan yang mereka menempuh jalan-jalan kebatilan. Tapi hendaknya orang betul-betul bersyukur kepada Allah seandainya mereka Allah jaga untuk tetap memelihara agamanya walaupun menjadi sangat aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Kata Nabi Badal Islamu gharibun. Islam ini berawal dalam keadaan ghariban, dalam keadaan asing. Wasai'utu gharib dan akan kembali pula Islam ini dalam keadaan asing. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang mereka terasing. Terasing karena agamanya. Terasing karena memegangi kebenaran terasing karena akidahnya yang lurus di tengah-tengah orang yang mereka berakidah yang batil terasing karena mereka berada di tengah-tengah orang yang banyak melakukan kesalahan dalam ibadah terasing karena memegangi akhlak yang mulia di tengah-tengah rusaknya orang yang mereka berakhlak seandainya terasing karena seperti itu berbahagialah karena itu merupakan bagian keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya sekalian <clears throat> maka beliau katakan fala ya-, yatuluhu tahrif wala yalhiquhu tabdil wala yughayyiru fihi harfun wa ma'a tatawulil ayyam wa imtidadis zaman baqiya baqiyal quran kama huwa wa baqiyat ayatuhu kama anzalahallahu ala nabihi sallallahu sallam wa sayatadhi wa sayatadhi wa sayadhillu mahfudan bihibdillah azza wa jalla maka Al-Quran ini tidak akan pernah tersentuh oleh tahrif perubahan-perubahan artinya semua yang berusaha untuk melakukan tahrif tahrif itu penyimpangan baik penyimpangan hurufnya atau penyimpangan maknanya kecuali pasti akan terketahui sehingga tetap terjaga. Tidak akan terjadi perubahan tabdil. Keaslian Al-Quran akan terjaga. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tetap orisinil, tidak ada. Akan tapi Al-Quran tidak berubah sehuruf pun dan tidak yakni sedikit pun berubah akan tetap terjaga sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya sepanjang zaman ini merupakan bagian penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan berubah satu huruf pun ini merupakan bagian penjagaan Allah taala lafaz dan makna kemudian Mas kalian berkaitan dengan penjagaan ini meliputi dua hal penjagaan Allah yang sifatnya am yang umum dan penjagaan Allah yang sifatnya khas yang khusus penjagaan Allah yang sifatnya umum Allah menjaga para makhluk ini untuk tetap eksis dengan penjagaan Allah dengan bimbingan-bimbingan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut bayi yang lahir yang belum bisa apa-apa Allah jaga kelangsungannya dengan keluarnya air susu ibu dan bayi kemudian dengan fitrahnya langsung bisa nyedot apa yang ada pada susu ibu ini bimbingan Allah Ta'ala binatang-binatang dengan segala aneka macamnya Allah berikan petunjuk bagaimana untuk bisa menjaga dirinya baik untuk meraih kemanfaatan atau menolak madarat. Ada yang punya senjata penciumannya sangat tajam untuk menjaga dirinya. Ada yang punya senjata dengan tubuhnya yang jegerak sehingga bisa melindungi diri. Ada yang bisa menjaga dengan ya ini Allah berikan penjagaan. Masing-masing makhluk Allah berikan eh, bimbingan, petunjuk untuk bisa eksis untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak madorot yang belajar tentang masing-masing makhluk akan sangat terkagum-kagum bagaimana penjagaan Allah Ta'ala kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada dialah Allah yang telah memberikan pada setiap ciptaannya itu lalu Allah memberikan petunjuk ini petunjuk umum bagaimana eksis dalam kehidupannya. Yang kedua, penjagaan Allah secara khusus. yakni penjagaan Allah kepada para wali-walinya, hifdzuhu li Penjagaan Allah kepada para wali-wali Allah taala. Dijaga oleh Allah dari kehancuran dan dari musuh-musuh. Dari kehancuran yakni dari kehancuran fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allah jaga. Orang yang total dijaga oleh Allah agamanya dari kancuran fitnah syahwat dan syubhat ini penjagaan khusus. Sehingga dia tidak hancur agamanya. Di tengah-tengah lautan syahwat yang bergelombang besar di tengah-tengah kehidupan kita dia terjaga dia tidak terpengaruh. Dia tidak dibuat oleh Allah hancur dengan banyaknya fitnah syahwat. Dia enggak ngiler dengan jabatan yang haram. Dia enggak ngiler dengan tawaran mendapatkan rezeki yang haram. Dia enggak ngiler dengan ketokohan yang hanya akan menghancurkan agama. Yang berapa banyak orang yang hancur agamanya karena dirusak oleh syahwat harta atau jabatan atau ketokohan atau ketenaran dan semisalnya. Contoh yang paling gampang saja. Orang kalau sudah menjadi pejabat publik atau menjadi yaitu publik figur maka kemudian menyesuaikan dengan kemauan masyarakat tidak lagi urus dengan agamanya dan akan mencari-cari dalil untuk membenarkan ucapan dia contoh memberikan selamat-selamat kepada orang musyrik, orang kafir yang itu akidahnya batil sebatil-batilnya laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibnu maryam yakatu samawatu yatafattarna wa tangsha wa tangshaqul ardu wa tahirul jibalu hatta Allah katakan kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga kafirlah orang yang mengatakan yaitu Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam hampir-hampir langit runtuh karena ucapan mereka Allah punya anak hampir-hampir bumi terbelah hampir-hampir gunung jugruk karena ucapan mereka Allah punya anak kemudian kita ucapkan selamat kepada mereka selamat apa makna selamat itu berbahagia selamat silahkan anda merayakan dengan kebahagiaan ini ucapan besar. Ya sabuna. Mereka sangka hayinan wa indallahi azim. Dia sangka itu ringan, sedangkan di Allah berat. Ada seorang hamba la yatakallamu bika bil kalimah, mengucapkan satu kalimat yang satu kalimat ini yahwi biha fi jahannam membuat dia meluncur ke jahannam apa katanya saya mengucapkan ini alasannya selamat atas kelahiran Nabi Isa kok yang kamu hadapi itu siapa yang kamu ucapin selamat itu siapa keyakinan mereka itu kayak gitu atau enggak kamu memang ngimpi atau bagaimana ini ada cari-cari alasan seorang muslim tentunya dia melihat bagaimana acaranya akidahnya tidak harus menjadi pejabat menjadi tokoh menjadi panutan kemudian mengorbankan agama dia lalu menampakkan ridho dengan kekafiran dan kesyirikan manusia apa sih yang diinginkan dengan jabatan dan hartanya itu? Uang makan juga hanya sepiring, tidur juga hanya seranjang, eh, duduk hanya sekursi. Apa yang diinginkan dengan itu? Mati jadi bangkai, kemudian tinggal pertanggungjawaban amal dia. Terlalu murah. Agama dia jadi taruhan dia terlalu murah. Sekalian, ini mesti harus kita betul-betul jaga ini syahwat dan syubhat menghancurkan agama orang maka terakhir doa yang diajarkan Nabi kita akan menjadi wiritan setiap kita ini Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi adhamin kana ukhtala min tahti. Ini wirid ini Mas sekalian adalah wirid pagi dan sore yang diajarkan Nabi yang artinya ya Allah Aku minta kepada engkau al-afiyah keselamatan fit dunia wal akhirah. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat akhlaknya, selamat dunianya dan akhiratnya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu pengampunan, maafmu penghapusan dosa dan kesejahteraan dalam hal agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku wa amin rawati, ya Allah berikan keamananku dari rasa takut. Allahumma fatti min bani yadayya min khalfi, ya Allah jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, wan yamini wan shimali, dari arah kanan, dari arah kiri. Jangan sampai setan-setan manusia maupun jin menyesatkan dia dari depan atau belakang atau kanan atau kiri atau dari atas dan aku berlindung kepada ya Allah sesat dari arah bawah sehingga kita minta dijaga oleh Allah bagaimana masuk kubur selamat tidak dedel duel dengan syahwat dan syubhat tapi selamat masuk kubur sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan total dia aman. Sekalian mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan beri taufik untuk senantiasa bisa memperbaiki agama kita istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.